Ikhwani fi din rahimakumullah. Menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi tiap-tiap muslim. Apalagi di zaman tersebarnya kebodohan, ketidaktahuan terhadap hukum-hukum agama, maka menuntut ilmu semakin wajib, semakin ditekankan. Oleh karenanya, ikhwan fiddin rahimakumullah, hendaknya masing-masing kita bersemangat di dalam talabul ilmu memiliki keinginan yang tinggi, tekad yang kuat untuk menuntut ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam ayatnya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Walladzina jahadu fina dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami memberikan hidayah kepada mereka subulana menuju jalan-jalan kami. Kebaikan-kebaikan jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat ihsan berbuat baik. Ikhwani fitin rahimakumullah. Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjanjikan janji-janji baik tersebut untuk siapa? Alladzina jahadu fina. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Bukan orang-orang yang bermalas-malasan. Bukan orang-orang yang uh, hanya sambil lalu ketika mencari ilmu agama, tapi betul-betul sungguh-sungguh. Mencari ilmu agama dengan niat yang kuat, dengan tekad yang kuat, dengan semangat yang tinggi. Untuk mereka lah Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalan yang lurus, jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, hadha fal yatanafasil mutanafisun. Untuk hal yang semacam ini janji-janji Allah yang baik. Nah, haruslah seseorang berlomba-lomba. Harus seseorang bersungguh-sungguh di dalam meraih kebaikan tersebut. Mendapatkan kebaikan tersebut yang pada akhirnya adalah mendapatkan surga Allah masuk ke dalam surganya, ke dalam al-jannah. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis, "Inna Allah yuhibbu ma'ali al-umur wa asrafaha wa yakrahu sifsafaha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai ma'ali al-umur, perkara-perkara yang tinggi, hal-hal yang tinggi, wa ashrafaha yang mulia, wa yakrahu dan Allah tidak suka. Allah tak suka sifsafaha yang rendah, masakit, yakni termasuk di dalam hal ini Allah Azza wa Jalla mencintai semangat yang tinggi di dalam talabul ilm. Dalam menuntut ilmu, mencari ilmu. Allah menyukainya karena ini ma'ali al-umur. Hal yang tinggi di dalam agama, asyraf al-umur. Perkara yang mulia dalam agama, talabul ilm. Sebaliknya Allah tidak suka hal-hal yang rendah. Di antara hal-hal yang rendah adalah kemalasan. Tidak suka mencari ilmu, tidak bersemangat di dalam mencari ilmu. Allah tidak suka. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda di dalam hadisnya, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Man salaka tariqan Barang siapa yang menelusuri suatu jalan mengikuti suatu jalan yaltamisu fihi ilman yang dia mencari pada jalan tersebut ilmu agama sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah Allah akan memudahkan untuknya dengan perbuatan tersebut jalan menuju surga Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga bagi siapa bagi yang salaka tariqan yaltamisu fihi ilman mencari ilmu berjalan mencari ilmu ulama rahimahumullah menyebutkan maksudnya dua hal dua-duanya masuk apa itu ya betul-betul kita berjalan antum dari tempat yang jauh berjalan untuk mencari ilmu nanti akan dimudahkan jalan menuju surga ya mungkin berjalan kaki dengan kendaraan semuanya Semuanya ketika itu dalam rangka mencari ilmu agama, maka nanti Allah Azza wa Jalla akan berikan kemudahan dalam menuju surga. Yang kedua, jalan maksudnya adalah upaya dalam talabul ilm. Kita membaca, kita menghafal, kita mendengar. Ini semuanya adalah jalan di dalam mencari ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Contoh-contoh dari para ulama kita, dahulu kita dalam semangat yang tinggi. Keinginan yang kuat, yang kokoh dalam menuntut ilmu agama. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu dengan semangatnya dalam mencari ilmu agama, mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jika kana al-ulama hadaru rabbahum kana mu'ad baina aidihim ratwatan." Nanti bila para ulama hadir di hadapan Allah datang di hadapan Allah maka Muad ibnu Jabal dia berada di depan mereka para ulama ratwatan dengan jarak satu ratwah apa maknanya ratwah maknanya adalah romyatun bihajar satu lemparan dengan batu kita melempar dengan batu yang jauh, ya itu ratwa. Satu ratwa. Jauh-jauhnya, sebisa mungkin. Nah, dimanapun ulama, dia tetap berada di depannya. Ada ulama yang lebih jauh lagi, dia di depannya lagi. Itu Mu'ad bin Jabal nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Padahal Mu'ad bin Jabal kapan beliau meninggal? Wafat kapan dia? Bila wafat? wafat pada umur 28 tahun. Umur kita sudah berapa? Ya, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu wafat dalam umur 28 tahun. Masuk Islam kapan dia? Bila masuk Islam? Masuk Islam dalam umur 18 tahun. Jadi masa Islamnya berapa? 10 tahun. Tapi dia bisa mencapai tempat yang jauh mendahului para ulama setelahnya. Nah, ini karena apa ini? Karena semangat yang tinggi dalam talabul ilmu, dalam belajar ilmu agama, sampai dia bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah, mencapai apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illah Allah mengangkat alladzina amanu minkum orang-orang yang beriman di antara kalian walladzina utul ilma darajat dan Allah mengangkat lebih tinggi lagi orang-orang yang diberi ilmu sekian derajat. Inilah Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu salah satu contoh teladan tauladan bagi kita semua. Selanjutnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau termasuk min fuqaha'is sahabah. Beliau termasuk ulama'nya para sahabat juga. Beliau radhiyallahu anhu juga begitu semangat dalam talabul ilm. Sampai beliau katakan, "Hafidtu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bid'atan wa sab'ina surah. Aku menghafal langsung dari Nabi, langsung dari Nabi. Berapa surat? 70 sekian surat. Ya. Kalau kita menghafal Al-Qur'an ya dari Al-Qur'an. Ya, bersama guru kita. Tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu langsung dari Nabi. Bahkan Nabi selanjutnya alaihi salatu wassalam memuji beliau dengan mengatakan man arada an yaqra al-qur'ana ghadhan kama unzil falyaqra ala qira'ati ibni ummi abd barang siapa yang ingin yang suka membaca Al-Qur'an seperti saat diturunkan bacalah seperti bacaannya Ibnu Umi Abid. Ikuti bacaan Abdullah bin Mas'ud. Beliau membaca seperti Quran ketika diturunkan. Belajar dari Nabi langsung 70 sekian surat. Sampai beliau mengatakan walau anni a'lamu anna ahadan a'lama minni bi kitabillah tuballighu tuballighuni tuballighunihi al-ibil la itu. Seandainya aku tahu ada orang yang lebih mengetahui daripada aku, aku akan belajar dari dia. Bukan karena sombong, tapi justru ini sebagai pengakuan kalau ada yang lebih tahu saya mau belajar lagi. Ya. Kalau ada yang lebih mengerti, saya akan belajar lagi. Nah, semangatnya beliau radhiyallahu anhu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sehingga termasuk daripada uh, min fuqaha sahabah ulamanya para sahabat ahli fikihnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Abbas berikutnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau semangatnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, 'allimhu fid din. Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, faqihhu Ajarilah ah, fikih. Pahamkanlah dia terhadap agama. Wa'allimhu ta'wil. Dan ajarilah dia tafsir Al-Quran. Doa Nabi SAW. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu terus di dalam mencari ilmu Nabi meninggal beliau masih muda Nabi meninggal, Nabi wafat, Abdullah bin Abbas masih muda. Beliau pun kemudian belajar dari para sahabat Nabi. Beliau mengatakan mengajak kepada seseorang dari Ansar, ayo kita belajar. Ta'al nas'alu ashab Rasulullah wa humul yawma kathir. Mari kita belajar bertanya kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang mereka masih banyak. Ya, mumpung belum meninggal. Sebelum mereka wafat, ayo kita belajar sama-sama. Nah, seorang pemuda dari Ansar mengatakan, siapa yang akan belajar darimu nanti? Mereka sudah cukup. Akhirnya pemuda Ansor tadi tidak ikut belajar. Namun Abdullah bin Abbas menyatakan aku harus belajar. Akhirnya aku tinggalkan dia. Aku pun datangi para sahabat Nabi untuk bertanya masalah demi masalah. Sampai ketika salah satu di antara mereka tidur di waktu siang, aku pun tunggu di depan pintunya, tidur di lantai, di pasir, tanah. Sampai aku diterpa oleh angin, kena debu, tak ada masalah. Tidur di depan pintu rumah para sahabat untuk nanti kalau keluar aku akan bertanya. Sehingga ketika sahabat tadi keluar terkaget, terperanjat, ya. Dan mengatakan, "Ya ibn Ammar, ya ibn ammi Rasulullah." Wahai anak paman Rasulullah, Allah arsalta ilayya hatta atik. Mengapa engkau tidak putus saja seseorang kepadaku sehingga aku yang datang kepadamu? Abdullah bin Abbas mengatakan, "Ana hakku an atik." Justru aku lebih berhak untuk datang kepadamu karena akulah yang mau belajar, saya yang mau belajar. Nah, ini salah satu kisah Abdullah bin Abbas sampai pada akhirnya hari demi hari, waktu demi waktu. Ilmu bertambah banyak. Sampai orang-orang bertanya kepada Allah bin Abbas, masalah demi masalah. Menjadi seorang yang berilmu. Orang yang tadi dari Ansar, anak muda tadi, juga masih hidup. Setelah Allah bin Abbas jadi seorang ulama, dia pun menyadari, oh, sekarang Allah bin Abbas seperti itu. Dia baru menyadari dan dia mengatakan kana hadzal fata aqala minni. Ternyata anak muda itu Abdullah bin Abbas lebih mengerti daripada saya. Dia lebih berpikir lebih jauh daripada saya. Sekarang dia menjadi orang seperti itu, sementara dia sendiri tidak seperti Abdullah bin Abbas. Nah, ini apa yang mengangkat Abdullah bin Abbas? Ilmu. Dari mana dia dapat ilmu? Dengan sungguh-sungguh walaupun seorang yang termasuk ahlu baiti Rasulullah, kerabat Rasulullah. Tapi itu tidak menghalangi beliau untuk merendahkan dirinya demi ilmu. Untuk berjalan demi ilmu. Untuk tidur sampai di lantai demi ilmu. Inilah Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Demikian pula para ulama rahimahumullahu ajma'in. Mereka juga melakukan hal yang sama. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala seorang ulama ulama hadis alim dalam ilmu hadis seorang alim dalam jarah wa ta'dil apa beliau katakan? Masyaitu fi talabil hadith alfa farsakh. Ya. Masyaitu fi talabil hadith alfa farsakh. Nah, aku mencari ilmu hadis berjalan kaki, bukan pakai kereta. Ya, berjalan kaki. Alfa farsakh. Berapa alfa farsakh itu? 5000 km. Sini Kuala Lumpur berapa kilometer? Hah? 300 ya. 5000 kali 300 bolak-balik berapa kali? 5000 km dari Yaman ke, ke mana ke Mesir, ke Syam, ke ya pusing-pusing lah. Sana kemari. Mencari ilmu hadis. Ini kata beliau, ini yang aku hitung. Ya. Yang ku hitung. Setelah itu aku tidak hitung lagi. Bukan sampai di situ. Setelah itu tidak aku hitung lagi. Berjalan kaki mencari ilmu hadis. Sampai suatu saat ada kisah yang sangat menakjubkan dari beliau. Rahimahullah taala. Beliau berempat, eh, bertiga atau berempat saya lupa. Naik Rahu. Ya. Ternyata di tengah lautan terombang-ambingkan oleh ombak. Angin kencang. Tak bisa mendarat. Sampai berapa lama? Tiga bulan tengah lautan. Ya. Alhamdulillah setelah itu dapat mendarat. Tapi tak tahu mendarat di mana ini. Terdampar Perbekalan sudah tinggal sedikit. Akhirnya mereka berjalan kaki. Mencari, ya, kemana mungkin akan bisa sampai ke sebuah uh, daerah, kota, atau apa, bandar. Tapi ternyata di tengah perjalanan salah satu tak kuat, jatuh pingsan. Ya, tak sadarkan diri. Selanjutnya mau menolong tak bisa, tak bisa, tak ada kekuatan, tak ditinggal. Berjalan dua orang. Yang kedua Abu Hatim tak kuat, jatuh pingsan. Mau menolong yang satunya lagi tak bisa. Tinggal. Tinggal satu. Berjalan lagi. Alhamdulillah melihat orang dari kejauhan. Ada kapal dari kejauhan. Dia pun melambai-lambaikan apa bajunya. Akhirnya datang dari jauh. Nah, sudah tak berdaya, tak kuat. Akhirnya diberi minum. Ya, dia cakap itu di belakang saya. Ada yang pingsan. Sampai Abu Hatim diberi cari. Temu Kemudian disiram air, sadar. Siuman. Minum air. Abu Hatim cakap lagi itu di belakangku ada satu orang lagi. Ya. Alhamdulillah akhirnya dibawa. Akhirnya dibawa oleh rombongan tersebut naik kapal lagi, perahu lagi. Sampai suatu saat mereka harus berpisah maka rombongan uh, yang membawa kapal tersebut menulis sebuah surat kalau kalian nanti sampai ke daerah ini ditulis di Mesir suatu daerah di Mesir nanti berikan surat ini risalah ini kepada pimpinannya kepada pemerintahnya akhirnya mereka berpisah diberi bekal di tengah jalan bekalnya habis lagi belum sampai ke tempat yang dituju lapar lagi, tak punya apa-apa. Ya. Sampai alhamdulillah dapat uh, apa? kura-kura. Tahu oh, kura-kura ya? Kura-kura besar, penyu. Nah, akhirnya dipecah ini ya. Gimana caranya? Tak bawa apa-apa ini. Ya. Akhirnya bawa batu dipukullah lah eh, punggungnya ini sampai pecah Ya, makan itu mentah-mentah. Yang penting terisi perutnya. Jalan lagi sampai datanglah sampai ke kota tersebut. Bayangkan perjalanan dalam menuntut ilmu semacam itu. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala. Oleh karenanya sampai sekarang namanya dikenang. Ya, semua yang belajar hadis mesti tahu siapa Abu Hatim Ar-Razi. Mesti menyebut namanya, mesti mendoakannya rahimahullah. Doa dari mana-mana untuk beliau rahimahullah rahimahullah kenapa karena perjuangan di dalam talabul ilm perjalanan yang begitu jauh kepayahan keletihan semuanya ditempuh demi apa demi belajar hadis Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah taala selanjutnya <clears throat> ulama-ulama yang lain Al Imam Ahmad rahimahullah Al Imam Ahmad rahimahullah sama. Ya, beliau mengatakan tuh eh, tuftu aku berkeliling dari timur ke barat sampai dua kali demi untuk mengumpulkan kitab musnad. Imam Ahmad rahimahullah disebutkan beliau hafal satu juta hadis. Ya. Satu juta hadis. Kemudian beliau tulis dan beliau saring, beliau pilih menjadi kitab Musnad. Musnad Al-Imam Ahmad yang kurang lebih 3 30 ribu hadis di situ dalam kitab Musnad itu. Nah, saat mengumpulkan hadis-hadis itu beliau berjalan dari negeri ke negeri yang lain. Kalau dulu belum pakai paspor ya. Sehingga dari Yaman ke Hijaz, ke Syam, ke Mesir, ke Irak, ya, ke Afrika, semuanya bisa. Tapi yang kita maksudkan di sini betapa jauhnya perjalanan mereka. Belum ada kereta, belum ada pesawat, kapal terbang belum ada. Mereka berjalan kaki atau naik unta atau kurang lebih mungkin juga naik himar, keledai semua itu boleh laku, mereka lakukan untuk apa? Untuk mencari ilmu. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka karena mereka mengangkat hadis Nabi. Menjunjung tinggi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah sehingga talabul ilmi ini harus kita pun mencontoh mereka. Apa yang kita lakukan belum ada apa-apanya, kecil sekali. Sedikit sekali yang kita lakukan dalam talabul ilm. Kita selalu uh, santai dalam talabul ilm. Padahal ilmu itu kata para ulama dulu in ataita kullaka a'taka ba'dahu. Kalau kamu menyempatkan seluruh yang kamu punyai dari waktu, tenaga, pikiran. Semua kamu berikan untuk ilmu, kamu diberi berapa dari ilmu itu? Semua ilmu? Tidak, baru sebagian yang diberi. Ya kan? Semua yang kita miliki kita berikan untuk ilmu, untuk mencari ilmu, kita dapat berapa? Semua juga ilmu? Tidak. Kita baru dapat sebagian. Apalagi kita hanya beri sebagian. Ya kasih sedikit lagi lah. Ya. Sedikit sekali. Nah, Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah kita perlu menyempatkan diri untuk talabul ilm. Jangan kalau ada kesempatan saya mau belajar. Kalau tak ada ya tak usah belajar. Nah, keliru. Harus kita menyempatkan. Kita meluangkan waktu. Kita menyediakan waktu untuk belajar. Ya, kita tahu masing-masing ada pekerjaan, ada aktivitas. bolehlah untuk mencari maisha ini juga kewajiban, tapi harus ada waktu-waktu untuk apa? Untuk belajar, eh, untuk belajar. Waktu yang terprogram untuk belajar. Dahulu para sahabat Nabi mereka memerlukan e, eh, maisha atau tidak? Memerlukan. Mereka punya kewajiban untuk bertanggung jawab memberikan anak istri mereka makan dan minum. Dulu tidak cuma-cuma dapat bekerja juga, beraktivitas. Mungkin bercocok tanam, mungkin ber apa? berniaga, berdagang, mungkin menjadi pegawai. Ya. Semuanya pekerjaan macam-macam. Apa yang mereka lakukan? Lihat semangat mereka. Di antaranya Umar radhiyallahu anhu dengan sahabat yang lain. Seringkali mereka e, dua orang saling bantu membantu. Ini contohnya Umar radhiyallahu anhu dengan yang lain. Satu hari Umar bekerja. Umar bekerja, beraktivitas. Teman yang satu belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis. Nanti sudah pulang, Umar bertanya, "Apa yang disampaikan Rasulullah?" Apa yang disampaikan Rasulullah? Oh Nabi SAW menyampaikan begini dan begini. Umar dapat, dia pun dapat. Dia ya, dapat, Umar dapat. Esok harinya bergantian. Umar yang belajar, dia yang bekerja. Nanti juga begitu, selesai dia pun bertanya kepada Umar. Nabi menyampaikan apa? Begitu. Silih berganti. Ini semangat para sahabat Nabi SAW dalam talabul ilmi. Artinya harus ada apa? Ada kesempatan yang diluangkan, waktu yang disediakan untuk belajar. Jangan kalau ada kesempatan baru saya belajar. Kalau tak ada atau usah belajar. Salah, ini keliru. Ya, tidak benar yang seperti itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, Ulama-ulama kita yang ada di zaman ini pun sama. Ya. Jangan dikira, jangan disangka semacam Syekh Al-Albani rahimahullah yang seperti itu ilmunya belajarnya kalau ada kesempatan. Tidak begitu. Beliau menyempatkan, meluangkan waktu untuk itu. Bekerja tetap bekerja Syekh Al-Albani rahimahullah ya memberikan nafkah kepada anak istrinya. Apa pekerjaan beliau? Pernah jadi uh, apa? tukang bangunan. Di sini pembinaan. Ya. Pernah. Pernah juga beliau uh, menjadi reparasi jam. Ya, memperbaiki jam. Nah, pernah beliau seperti itu. Tapi beliau gunakan waktunya untuk bekerja. Kalau sudah cukup, sudah saya berhenti dulu. Lanjutkan belajarnya. Esok hari bekerja lagi. Sudah dapat uang, cukup, tutup. Belajar lagi. Nah, sehingga beliau jadi seperti itu, seorang ulama besar. Karena betul-betul menyempatkan untuk ilmu waktunya disediakan untuk belajar. Ikhwan fitin rahimakumullah. Uh, Al-Imam syafii rahimahullah pernah mengatakan dalam bait-bait syairnya <clears throat> Inni ra'aitu wuqufal ma'i yufsiduhu in sahataba wa illam yajri lam yatibi Safir tajid iwadan amman tufarikuhu Wansab fa inna khairal aishi fin nasabi Terkait dengan perjalanan para ulama dalam mencari ilmu tadi Kesungguh-sungguhan beliau eh, Mereka para ulama Beliau pun mengatakan Inni ra'aitu kufal ma'i yufsiduhu Aku melihat ya, aku tengok air Bila air itu berhenti, kalau air itu berhenti, yufsidu rusak. Ya kan? Air diam saja. Lama-lama ya berlumut, berbau, ya, rusak, tak bergerak. Insaha taba. Kalau air itu berjalan, bergerak, akan menjadi baik. Tidak rusak air itu. Begitu pula manusia ini maksudnya. Kalau kita berdiam diri, tak pernah bergerak, tak pernah belajar pergi ke tempat yang jauh mencari ilmu, pergi ke tempat yang jauh untuk mengikuti apa majelis-majelis ilmu, tidak pernah. Ya, seperti air yang diam tadi rusak. Jadi kalau begitu kita harus pergi ke tempat oh di sana ada ke majelis ilmu, saya pergi ke sana untuk belajar. Ya, mencari waktu, ya, meluangkan waktu, saya harus melakukan itu. Insahataba wa illam yajri lam yatibi. Bila berjalan air itu akan menjadi baik, tapi kalau tidak berjalan, tidak bergerak, lam yatibi tidak menjadi baik. Demikian pula kita. Kalau terus berdiam diri, tidak akan menjadi baik, tapi kalau kita semua berusaha berjalan, berusaha bergerak, berusaha mencari ilmu. Di mana ada ilmu sebisa mungkin kalau kita bisa, kalau kita mampu kita datangi, maka akan menjadi baik. One stop. Safir tajid iwadan amman tufarikuhu. Safarlah kamu. Pergilah ke tempat yang jauh. Tajid iwadan amman tufarikuhu. Kamu akan dapatkan iwad ganti dari apa yang kamu tinggalkan. Kadang kita berpikir, ya, saya tinggalkan keluarga, saya tinggalkan pekerjaan. Terus bagaimana nanti? Kata beliau, tajid iwadan amman tufariku. Kamu akan dapatkan gantinya. Ya. Akan dapatkan gantinya. Karena Nabi bersabda, "Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu." Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan berikan. Tentu keluarnya kita ini ya tanpa melupakan kewajiban kita tetap bukan tidak mau tahu terserah keluarga mau apa sudah saya mau tinggal lah sekian bulan keliru kalau begitu salah ya kita meninggalkan dalam batas waktu tertentu dan kita tetap memperhatikan mereka tetap kita memberikan kewajiban kita pada mereka kurang-kurang sedikit akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala wansab fa inna khairal fi nasabi wansab yang letihlah ya keluarkan tenaga keluarkan pikiran Fa inna khairal aishi fin nasabi. Sesungguhnya sebaik-baik kehidupan itu dalam keletihan yang seperti itu. Harus mau capek, letih, harus mau. Bahkan Yahya bin Abi Katsir al-Yamami rahimahullah dia mengatakan la yustata'ul ilm birahatil jasad. <coughs> Ilmu itu tak mungkin diperoleh kecuali dengan eh, ilmu itu tak mungkin diperoleh didapatkan dengan jasmani dengan fisik dengan tubuh badan yang rohah yang santai ya yang rehat tidak mau apa capek tidak mau letih ilmu nggak akan didapat dengan cara seperti itu ilmu akan didapat dengan cara yang ya perlu sungguh-sungguh pelatihan -sungguh, ini ucapan para ulama kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah mengatakan, "Akhi, lan al ilma illa sittatin. Sa'umbika an majmu'iha bayanin. Dzaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Akhi, wahai saudaraku, Lantana tanalul ilma illa bisittatin. Engkau tidak akan dapat ilmu kecuali dengan enam hal. Enam. Ya. Zakaun. Pertama kecerdasan, pandean. Wahirsun. Semangat yang tinggi. Keinginan yang kuat. Zakaun wahirsun wajtihadun sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh. Yang ketiga sungguh-sungguh mengingatkan kita kepada sebuah cerita yang disebutkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dalam buku beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami'. Ada seorang ya kecerdasannya oke okay lah pas-pasan. Ya, tidak cerdas sekali dia. Tapi lihat bagaimana ketika dia sungguh-sungguh. Dia hampir-hampir putus asa. Hampir-hampir putus asa. Dia berjalan. Subhanallah, Allah perlihatkan kepada dia sebuah batu. Tertetesi air sedikit demi sedikit ternyata berpengaruh pada batu itu. Tergores batu itu dengan air. Dia pun berpikir, air ini kan lembut sekali. Ya, lembut. Tapi dengan terus-menerus batu itu bisa sedikit tergores. Terpengaruh oleh air tersebut. Kalau begitu aku pun walaupun pas-pasan ini yakni ya sedang-sedang saja aku bisa talabul ilm. Maka dia bersemangat bersungguh-sungguh sampai dia menjadi seorang ulama. Nah ini. Ini yang dikatakan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah, zaka'un wa hirsun wa bul wa wajtihadun. Apalagi kalau dia punya zaka, punya kecerdasan, lebih-lebih lagi. Ini yang itu apa sedang-sedang saja. Ya, bahasa kita di sana pas-pasan, sedang-sedang saja, lumayanlah Tapi dengan sungguh-sungguh ijtihad dia menjadi seorang ulama. Yang ketiga. Yang keempat bulghatun untuk bekal. Ya, untuk bekal. Apa bekal itu? Uh, paham ya? Kan? Ya. Kalau tak punya bekal, ini taklimnya di sini, dia di jauh sana. Ya. Mau jalan kaki tidak mungkin. Mau naik kendaraan, kereta, tak punya duit. Ya, nggak jadi belajar. Jadi bekal itu perlu juga ternyata. Dulu Ali Ahmad rahimahullah setelah berjalan ke tempat yang begitu banyak, begitu jauh, ada satu tempat beliau sangat ya sangat ingin pergi ke tempat tersebut untuk belajar dari seorang ulama yang bernama Jarir bin Abdul Hamid Al-Dhabbi. Itu saya ingat saya namanya Jarir bin Abdul Hamid Al-Dhabbi. Saya ingin belajar dari dia. Karena apa? Karena ulama besar, ulama hadis. Tapi saya sudah tak punya apa-apa lagi. Cakap Imam Ahmad, saya sudah tak punya apa-apa lagi. Teman-teman saya pada berangkat ke sana belajar, tapi saya sudah tak bisa. Punya apa lagi? Jadi memang uh, memerlukan kepada bulwah bekal. Memerlukan kepada bekal. Ya. Memang terkadang bekal ini habis. Sehingga kata para ulama dulu man talabal hadith aflas. Orang yang mau belajar hadis sungguh-sungguh ia bangkrut nanti. Bangkrut apanya ya? Duitnya maksudnya. Tapi ilmunya luar biasa. Ya, harus memang beresiko ini. Ya, resiko. Akibatnya seperti itu tidak ada masalah. Uang hilang bisa dicari gampang. Mana-mana bisa cari uang. Jadi duit. Tapi ilmu tidak bisa dicari di sembarang tempat. Di setiap tempat sehingga rela mengorbankan uang, duit demi ilmu. bulgoh Untuk bul, apa? Memerlukan bulgoh Memerlukan apa namanya bekal. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin. Yang kelima, suhbatu ustad. Uh, didampingi oleh seorang ustad. supaya dibimbing, diajari, dituntun. Ini begini pemahamannya nih, begini. Jangan salah paham. Nah, ini maksudnya begini. Jangan keliru. Nah, ini kalau belajarnya dengan pemahaman sendiri seringkali keliru. Ya. Dikatakan oleh para ulama dulu Man kana syekhuhu kitabuhu kana khata'uhu akthar min sawabihi. Barang siapa yang gurunya itu bukunya, ustadznya bukunya, gurunya bukunya. Karena khata'uhu akthar min sawabihi. Salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ya, salahnya lebih banyak daripada benarnya. Jadi perlu ada pembimbing perlu ada yang mengajari. Kemudian yang terakhir yang keenam apa? Tulu zaman, waktu yang panjang. Waktu yang panjang. Tidak cukup belajar hanya sekejap. Ya. Sekejap saja belajar, sejenak tidak cukup butuh terus menerus bahkan kita menjadikan hidup kita ini tidak lepas dari belajar belajar adalah bagian hidup kita jadikan ya suatu prinsip seperti itu belajar adalah bagian hidup kita kita tak mungkin hidup tanpa belajar sampai kapan sampai mati ya dulu Para ulama rahimahumullah ditanya uh, Ditanya oleh siapa? Ya ditanya oleh orang-orang Imam Ahmad rahimahullah Ditanya uh, Ila mata tatlubul ilm Sampai Sampai kapan? Ya Beliau mengatakan minal mahbarati ilal makbarah. Minal mahbarah ilal makbarah. Sejak kecil belajar dengan hiber dengan tinta nulis sampai ke kuburan nanti. Ya. Ulama yang lain sama uh, juga ditanya semacam itu. Uh, saya lupa namanya. Beliau mengatakan uh, Sampai kapan menuntut ilmu? Beliau jawab, ila an tamut wa yusabbu baqi hibrihi ala qabrihi. Ila an yamut sampai meninggal. Dan sampai nanti sisa tintanya kalau masih sisa dituangkan di atas kuburannya. Ya. Maksudnya sudah sampai mati kamu harus belajar. Tanpa kenal waktu, sudah selesai, sudah tamat belajar, selesai. Itu kalau sekolah formal, ya. Sudah sekian tahun selesai, sudah sekolah formal. Tapi belajar ilmu agama kan tidak mesti tidak harus di bangku sekolah. Tidak harus di sebuah pesantren. Tidak kemudian terbatasi oleh batas di madrasah tahfidz selesai sudah. Tidak. Setelah itu kan kita belajar. Kapan ada waktu belajar? Ya, dari kitab, dari eh, apa? kaset, dari apa yang bisa kita lakukan? Ya, majelis-majelis ilmu. Begitu. Abdullah bin Mubarak rahimahullah seorang ulama besar. Beliau juga ditanya, sampai kapan belajar ilmu? Padahal beliau itu sudah ulama besar. Ulama besar yang dikatakan oleh Ibnu Hajar rahimahullah ijtama'a fihi khisalul khair. Segala macam kebaikan terkumpul pada beliau. Abdullah bin Wal. Beliau menjawab, "La'alla kalimatan antafi'u biha lam aktubha." Barangkali, mungkin, bisa jadi ada satu kalimat yang aku yang saya bisa mengambil manfaat darinya tapi belum belum saya tulis. Mungkin muncul dari kata-kata orang itu. Jadi saya tidak akan berhenti belajar. Saya jadi ada satu kata yang belum saya tulis dan itu saya ambil manfaat darinya. Ya. Demikian jawab siapa? Abdullah bin Mubarak rahimahullah butuh waktu yang panjang nah, para ulama kita juga seperti itu coba lihat Syekh bin Baz ada waktu berhenti belajar tidak sampai meninggal dunia beliau menjelang akhir-akhir wafat masih bersama ilmu terus Syekh bin Utsaimin sama terus belajar ilmu mengajar belajar mengajar belajar mengajar sampai sakit wafat Syekh Al-Albani rahimahullah belajar mengajar, belajar mengajar, menulis, ya, menjawab pertanyaan sampai akhir masa beliau, waktu beliau. Di rumah sakit, murajaah kitab Sahih Sunan Nabi Dawud sampai akhirnya meninggal. Para ulama kita rahimahullah. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah kita harus punya semangat yang tinggi dalam talabul ilm ya kata seorang yakni pendahulu man ma min ahadin talaba syai'an wa jadda wajtahada fihi bisidqin illa nalahu fa illam yanalhu kullahu nalahu ba'dahu Barang siapa yang mencari sesuatu atau tidak seorang pun yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh dengan serius benar-benar melainkan dia pasti mendapatkannya apabila tidak mendapatkan semuanya dia mendapatkan sebagiannya itu para ulama kita dan yang terakhir yang kita tutup dengannya insyaallah uh, eh, Asy-Sya'bi rahimahullah juga seorang ulama besar, Amir bin Syurahil Asy-Sya'bi, seorang ulama hadis. Beliau ditanya, "Min aina laka hadzal ilmu kulluhu?" Dari mana engkau dapat ilmu ini seluruhnya? Engkau itu ulama besar. Ilmu ilmu engkau ini banyak sekali. Dari mana engkau dapatkan semua ilmu ini? Dia menjawab, Bina fil i'timad Wasairi fil bilad Wasabrin ka sabril jamad Wabukurin ka bukuril gurab Bina fil i'timad Dengan cara tanpa I'timad Tanpa santai-santai I'timad apa artinya? Ini sandar pertelekan Sudah santai Ya, minum, tidur lagi minum lagi santai. Ya. Kata beliau bina fil i'timad tanpa melakukan itu, tanpa santai-santai, senang-senang santai-santai, tidak sungguh-sungguh. Yang kedua wah apa? Sayri fil bilad. Dengan berjalan dengan menempuh jarak antar negeri ke negeri yang lain. Ya. Alhamdulillah kita ini ya paling-paling dari satu kota ke kota lain. Ya, jauh-jauhnya ke negeri lain. Jarang tapi alhamdulillah kalau bisa ke negeri yang lain, ke negara yang lain. Nah, dengan cara seperti itu, as fil bilad. Berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa sabrin kasabril jamad dan sabar seperti sabarnya benda mati. Tahu benda mati itu ya? Tak bergerak-gerak. Artinya kalau kita baca buku misalnya sabar. Terus baca lagi. Baru lima menit sudah capek. Ya. 10 menit capek, ah tidurlah. Ini bukan sobrun jamat. Ya. Bukan sabarnya benda mati. Jadi kayak apa itu ya? <laughs> Semacam itu. Ya. Duduk di majelis ilmu. Baru duduk sebentar dia menit. Aduh. Letih nih. Ya. Padahal para ulama <clears throat> ya uh, lama sekali kalau belajar. Duduk lama, menghafal lama, baca buku, baca Quran, baca hadis. Terus. Jadi butuh sabrun ka sabril jamad. Ibaratnya seperti itu. Sabar ibarat benda mati, nggak bergerak-gerak sudah. Terus. Kalau disungkurkan ini baru gerak. Ya. Kemudian wa bukurun ka bukuril ghurab. Bukur berpagi-pagi. Apa bahasa sini ya? Cepat-cepat. Ya sudah nantilah kalau sudah waktunya ini kalau sudah siang baru belajar tidak segera ya menggunakan waktu kesempatan berpagi-pagi seperti berpagi-paginya gurap burung ya burung biasanya pergi kapan pagi-pagi sekali subuh sudah berkicau itu ya kayaknya tak ada subuh-subuh masih tidur burung kecuali aku mungkin ya balikan kalau dia malam tapi umumnya ya pagi-pagi sudah berkicau pergi cari nah, bukurun kabukuril itu ini kuncinya ya dalam menuntut ilmu yang dilakukan oleh Asy-Sya'bi rahimahullah Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi Tuan Fitin Rahimakumullah Inilah yang saya kita pelajari pada malam hari ini Semoga ini menjadi pengingat buat kita Menjadi uh, bahan buat kita renungan uh, Sehingga kita pun berusaha Kalau tidak bisa sepenuhnya ya Ya kata ulama dulu uh, Dan apa serupailah suatu kaum kalau kamu tidak bisa sama persis dengannya. Paham ya? Kalau kamu tidak bisa sama sama persis ya, tepat sekali, ya mirip-mirip dikit lah. Enggak apa-apa. Begitu pula ini. Kita mau seperti mereka, ya, nampaknya tak bisa ya. Dengan berbagai kelemahan yang ada pada kita. Tapi lah mirip-mirip lah. Berusaha semangat. Ya miripnya mirip dikit, jangan miripnya jauh sekali. Ya, percuma lah kalau ada manfaatnya. Ya, jadi begitu. Uh, semoga Allah SWT berikan kepada kita taufiknya, hidayah dan hidayahnya. Kalau ada kesalahan dan keluaran ya saya mohon maaf sebesar-besarnya ada kata-kata yang kurang paham mohon dimaklumi. Allah Taala Alhamdulillah.